Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, nah halaman 135 itu, kal qar'i wa huwa wahidul aqra'i fil haidi wat tuhri wa min fil fil haidi wat tuhri minan nisa'i. Turang lagi. kalqari wa huwa wahidul aqra'i fil haidi wat tuhri minan nisa'i berkaitan masalah qur'un nah qur'un itu jamaknya apa jamaknya quru atau aqra paham ya nah itu apa maknanya kita lihat qala syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah alqaru fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru para wanita yang diceraikan oleh suami yatarabbasna tarbasna ay yang tadirna maknanya maka hendaknya mereka menunggu masa iddahnya, menunggu diri-diri mereka selama tiga kali kuruk. Kuruk itu apa sih kuruk itu? Tiga kali suci juga bisa, tiga kali haid juga bisa. Boleh haid, suci, haid, suci, haid. Sampai suci sudah selesai Atau suci, haid, suci, haid, suci sama tiga kali. Itu masa iddahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi, nah darah haid itu adalah darah yang muncul dari seorang wanita yang menunjukkan kedewasaan wanita tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sebutkan para ulama ciri-cirinya bisa dilihat sendiri dalam kitab fikih, bukan di sini pembahasannya. Yang jelas itu termasuk salah satu darah yang apa? Yang harus mau tidak mau tidak boleh sholat, tidak boleh apa? Naam puasa. Mafhum insyaallah? Naam. Paham belum ini? Ayo kita lihat di sini. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-muradu bihi al-haid. Wa qala akharun al-muradu bihi at-tuhur. Ada yang mengatakan kuru itu maksudnya adalah apa? Haid, tiga kali haid. Ada yang mengatakan tiga kali suci. Dua-duanya bo? boleh. Fal'an lam yatabayyan lana al-ma'na al-murad. Fanusami dzalika mujmalan. Sekarang di sini belum nampak bagi kita makna yang diinginkan. Masih global gitu loh. Itu tiga kali suci atau tiga kali haid? Fa idza atayna bidalilin yubayyinu anna al-murada bil qar'i al-haidu Aw ataina bidalilin yubayyinu anal murada bihi at-tuhru sara dhalika mubayyinan wa saratil adillatu bayanan lahu. Maka apabila kita mendatangkan dalil yang menjelaskan bahwasannya yang diinginkan dengan qar kor, adalah apa? haid atau kita datangkan dalil yang diinginkan dengannya eh, adalah at-tuhur at-tuhur itu suci, maka menjadilah na barakallahu fikum rinci dan jelas. Menjadilah dalil-dalil itu sebagai penjelas untuknya. Was sahih perhatikan was sahih Nah, walaupun para ulama ada yang katakan yang lainnya ya. Was sahih anal murada bil qar'i yang sahih bahwasanya yang diinginkan qara' adalah al haid. Haid. Fa qaulu ta'ala salasata quru ay salasa nam salasa Na'am barakallahu fikum haid. Maksud tiga kali haid. Walihada qala alaihi salatu wassalam lil mustahadhah Oleh karena ini Rasulullah mengatakan pada mustahadhah lain lagi nih. Mustahadah itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita, sebabnya bukan karena haid, bukan karena nifas, tapi sebabnya karena naam luka atau karena sesuatu penyakit yang dari dalam. Nah, ini boleh sholat, boleh puasa. Istihadah ini, darah Bedakan Bedakannya, yang enggak boleh puasa, enggak boleh sholat itu darah haid sama darah nifas. Apa maksudnya? Karena darah istihadah darah segar. Seperti orang luka itulah keluar darahnya itu. Paham ya? Seperti itu. Cuman kalau istihadah ini adalah penyakit yang ada pada wanita. Apa maksudnya ya? Keluarnya dari rahim wanita. Naam. Kita lihat. Nah, Rasulullah mengatakan da'is salata qadra ma kanat tahbisuki naam akra'uk. Maksudnya bagaimana? Tahanlah salatnya. Nah, tinggalkanlah salat sesuai dengan kadar apa? Eh, sesuai dengan kadar ketika menghalang-halangi dirimu nah barakallahu fikum haidmu. Paham ya? Maksudnya diperkirakan gitu. Wa hadza sharihun anal murad biha haid. Ini jelas sekali bahwasanya diinginkan dengan, dengan apa? Dengan qara adalah dengan qara adalah apa? Adalah haid. Paham belum? Nah, kan kalau istihadhah bagaimana boleh salat atau tidak? Nah, barakallahu fikum kalau dia masih ragu ya diperkirakan apakah istihadhah atau bukan ya diperkirakan nah barakallahu fikum ketika haid itu normalnya satu pekan misalkan. Ternyata kok lebih berarti istihadhah. Kalau istihadhah berarti tetap salat tetap puasa. Wa ala hadza falau talaqa insanun zaujatahu fi haid. Maka berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya ada orang menceraikan istrinya dalam karena haid, wa qulna dan kita katakan bi wuqu'i talaqil haid dan kita kalau misal masalkan kita katakan jatuhnya talak bagi eh, wanita yang haid, fa innal haidah allati waqa'a fiha talaq la tuhsab. Maka sesungguhnya haid yang ketika itu wanita itu diceraikan maka tidak dihitung. Li'annahu hula budda min salasi min salasi huyat berarti jamaknya ini berarti. La budda min salasi nam huyat kamilah. Maksudnya harus tiga kali haid secara sempurna. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi di eh, diperkirakan setelahnya gitu loh. Setelahnya itu baru dihitung satu, dua, tiga, tiga kali haid. Walau hasabnaha likanat haidot nam lakanat haidatain wa nisfan masalan. Tapi kalau seandainya kita hitung, nisanya apa? Nisanya ketika dia cerai tadi kan dia sudah haid tadi. Yang kita hitung berarti otomatis berapa? Baru dua kali haid setengah. Jadi yang dihitung nanti itu loh. Yang dihitung untuk perhitungan yang nanti setelah suci itu baru nantinya itu satu, dua, tiga. Karena ketika dia menceraikan dalam keadaan haid, itu kan termasuk tolak ya. dalam arti tolak yang tidak diperbolehkan aslinya ya. Nah, barakallahu fikum, itu berarti kalau kita hitung waktu dia ceraikan dalam keadaan haid berarti dua setengah tok nanti. Paham gak? Paham gak maksudnya ini? Nah, tapi yang yang tepat bagaimana? Ketika suci, dia ceraikan, nah baru nanti hitung haid, suci, haid, suci, haid. Tiga kali haid baru hilang masa iddahnya. Nah, seperti itu. Walau <clears throat> apa itu? Walau ittafaqna yang benar yang saya itu. Walau alam itu apa itu? Nah, barakallahu fikum Eh, kalau seandainya kita katakan ta'khudhu haidatain kamilatain wa nisfa al-haidah min awal talaq wa nisfa al-haidah min akhir al-iddah lakana fi dzalika talfiqun wa oh, berarti. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kalau seandainya kita taruhlah seandainya kita pakai Nah, kita mengambil dua dua kali haid sempurna dan setengahnya, setengah haid ketika dicerai awal cerai itu, ditambah setengah haid nanti ketika akhir iddah Nah, maka itu talfik, talfik ya sebenarnya nggak boleh seperti itu. Semacam istilahnya membuat semacam pengkaburan lah gitulah. Paham ya? Enggak diperbolehkan. Wa in qulna innal qara'a huwa tuhur huwa tuhur fa innahu yuhsab minal haidah allati waqa'a fiha talaq hatta yahsul salasa athar kamilah. Nah, kalau seandainya kita katakan bahwasanya qur'an itu adalah suci, berarti kita hitung ketika mulai dia itu haid, ngam yang ketika itu dia diceraikan sampai suci tiga kali. Jadi ketika nah barakallahu fikum eh, haid tersebut belum dihitung ya nanti setelahnya berarti suci haid suci haid suci tiga kali gitu seperti itu. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Itu semuanya nah mengenai makna quru yang itu adalah bentuk jamak dari qara maknanya haid atau suci sebenarnya boleh dua-duanya tinggal di mana yang hitung cuman yang rajih itu kalau tolak dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan